kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Tidak lupa pula kami haturkan ucapan jazakumullah khairan sebesar-besarnya kepada takmir Masjid Namira dan jajaran Yayasan Masjid Namira. Semoga apa yang uh, beliau-beliau uh, beliau -beliau telah mengupayakan dalam menyebar kebaikan ini menjadi satu amal jariah yang bermanfaat bagi semuanya di dunia dan di akhirat kelak. Kami melihat bahwa ada satu hal yang perlu kami sampaikan dan himbaukan himbauan untuk seluruh yakni kaum muslimin khususnya para musafir yang memang kebetulan misalnya datang ke masjid ini untuk eh, untuk uh, melaksanakan uh, sholat ini ada hal-hal yang kami merasa perlu untuk disampaikan kepada semuanya. Dan ini hanya sekedar imbauan. bagaimana semestinya tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang bepergian. Yang pertama, apabila para musafir itu datang ke satu masjid dan di masjid itu sedang ada sholat berjamaah, maka bagi musafir yang belum sholat berjamaah, itu segera masuk mengikuti sholat berjamaah yang ada. ya Dan bukan merupakan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat jamaah sendiri di saat adanya sholat berjamaah dengan imam rawatib di masjid tersebut. Ini tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa kemudian melaksanakan semaunya kita, tidak. Ustadz seandainya para jamaat jamaah sedang sholat isya sementara kami belum sholat maghrib lah apa yang kami lakukan Ustadz? Jawabannya, supaya tidak membingungkan jamaah, jamaah yang belum sholat maghrib, ya, jamaah yang belum sholat maghrib, apabila mereka datang di saat permulaan sholat isya, maka yang akan berwudu berwudu, kemudian yang lain mungkin menunggu sampai dua rakaat. Dua rokaat sholat isya dikerjakan oleh imam rawatib. Pada rokaat ketiga maka jamaah yang belum sholat maghrib masuk bersama imam. Begitu imam salam dua rokaat setelah dua rokaat imam salam berarti selesai sholat isya mereka maka jamaah yang musafir itu menambah satu rokaat maghrib. Ya, ini yang seyogianya dilakukan. Kemudian setelah imam selesai sholat, mereka selesai sholat maghrib, baru kemudian mereka sholat isya. Ya, jadi tidak perlu menunggu, tidak perlu menunggu. Nah ini yang mungkin himbauan saya melihat perlu disampaikan kepada umat, kepada masyarakat. Marilah kita mengikuti contoh dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, apabila mereka datang para jamaah itu setelah sholat isya misalnya, maka dianjurkan mereka sholat maghrib tetap didahulukan, ya, karena mengingat urutan sholat itu bagaimanapun tetap dijaga. Jadi sholat dulu maghrib, kemudian baru sholat isya dua rakaat. Ya, jadi tidak dibalik sholat isya dulu, kemudian baru sholat maghrib. Tapi wallahu a'lam kami cenderung kepada pendapat para ulama yang menyebut tentang menjaga urutan sholat itu tetap menjadi perhatian para jamaah yang sholat berjamaah. Ya, yang menjamak sholatnya dan mengkosor sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini saya mengambil sebuah tema yaitu tentang wasiat Rasulullah SAW atau sepuluh wasiat Nabi alaihi salat wasalam yang sebetulnya wasiat ini beliau sampaikan kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu sahabat yang beliau cintai seorang yang di antara ulama sahabat yaitu Muad bin Jabal radhiyallahu anhu namun wasiat ini tentu tidak hanya untuk Muad tetapi juga untuk semua kaum muslimin semua umat beliau ini juga merupakan wasiat untuk mereka. Dikeluarkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Demikian pula beberapa ulama hadis lainnya yang meriwayatkan hadis ini dengan sanat yang baik. An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata Qal Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimatin Aku diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepuluh wasiat Sepuluh kalimat. Artinya sepuluh wasiat yang beliau sampaikan untukku. Qal kata beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusyrik billahi syai'an. Ini wasiat yang pertama. La tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa hurriqta yang pertama, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu meskipun kamu dibunuh dan meskipun kamu dibakar. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan dan sesuatu. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'uqqanna walidayka." Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Dan jangan sekali-kali kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Meskipun kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk meninggalkan keluargamu dan harta bendamu. Wasiat ketiga. Beliau mengatakan, ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja. Jangan kamu meninggalkan dengan sengaja salat yang wajib yaitu salat lima waktu. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Fakat bari'at min udhimmatullah. Maka berarti dia telah terlepas dari penjagaan Allah. Dia telah terlepas dari penjagaan Allah. Ini akibat orang yang meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja. Allah akan membiarkannya. Kemudian wasiat yang, yang keempat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wala tashrabanna khamran." Dan janganlah sekali-kali kamu minum minuman keras, itu khamr. Fa innaha ra'su kulli fahishatin karena sungguhnya minuman keras itu adalah induk dari semua perbuatan keji. Wasiat yang kelima, wa iyyaka wal ma'siyah. Hati-hatilah kamu, jauhilah kamu dari perbuatan maksiat. Fa inna bil maksiati halla sakhatullahi azza wa jalla. Karena sungguhnya dengan perbuatan kemaksiatan maka akan tertimpa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang keenam kata beliau sallallahu alaihi wasallam wa iyyaka wal firara min az-zahfi wa in halakan nasu hati-hatilah kamu janganlah sekali-kali kamu melarikan diri dari peperangan apabila telah telah bertemu atau di hari terjadinya peperangan, itu peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kaum kafir. Meskipun banyak orang telah meninggal, kamu tidak boleh melarikan diri dari peperangan tersebut. Kemudian wasiat yang ketujuh, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wa idza asaban nasa mutanun wa antafihim fihim fathbut dan apabila di satu negeri, di satu kota ada penyakit yang mewabah sehingga menimbulkan banyak orang meninggal. Sementara kamu berada di kota itu yang tertimpa wabah tersebut, maka tetaplah engkau di tempat itu. Yani jangan kamu tinggalkan tempat itu, negeri kota tersebut. Kemudian yang, yang kedelapan kata beliau sallallahu alaihi wasallam wa anfiq ala iyalika min taulika dan infakkanlah nafkahkanlah untuk keluargamu dari hasil usahamu jadi berilah makan pada mereka berilah naf, nafkah pada mereka kemudian wasiat yang kesembilan wala tarfa anhum asoka adaban yakni jangan kamu biarkan mereka tetapi ajarkanlah mereka adab ajarkanlah mereka ini keluargamu akan akhlak yang ke-10 kata beliau sallallahu alaihi wasallam wa akhifhum fillahi dan hendaklah kamu selalu menanamkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga wasiat yang terakhir berkaitan dengan kewajiban seorang di dalam rumah tangganya. Sebagai kepala rumah tangga, dia memberi nafkah, dia mengajarkan adab dan akhlak dan selalu mengingatkan mereka keluarganya agar takut kepada Allah, agar bertakwa kepada Allah taala. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saya akan berupaya menguraikan tentang 10 wasiat ini. Kalau selesai malam ini alhamdulillah. Tetapi kalau tidak selesai kemungkinan dua pertemuan. Untuk membahas wasiat ini karena wasiat ini wasiat yang amat penting. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan wasiat-wasiat beliau itu selalu merupakan wasiat yang mulia untuk kebaikan umat beliau. Untuk kebaikan umat-umat ini. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang sifat di antara sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang yang sangat menginginkan kalian menjadi orang-orang beriman dan sebenar-benar keimanan dan beliau adalah orang yang sangat cinta atau mencintai dan mengasihi kamu sekalian. Maka dari itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu berupaya pada setiap kesempatan baik secara perorangan maupun sahabat secara kolektif Beliau mengingatkan mereka, beliau menasihati mereka, beliau memberikan wasiat-wasiat kepada mereka. Karena beliau ingin agar umat ini menjadi umat yang baik, agar mereka selamat dari azab Allah, selamat dalam kehidupan mereka di dunia dan selamat di akhirat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Wasiat pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat yang berkaitan dengan akidah tauhid ya beliau melarang ya pada wasiat yang pertama kepada kita semuanya. Beliau melarang kita melakukan kesyirikan. La tusyrik billahi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun itu. Jangan sekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Ini artinya perintah untuk ber, bertauhid. Ketika Allah memerintahkan untuk bertauhid, demikian pula nabinya, rasulnya memerintahkan untuk bertauhid, sementara tidak ada larangan untuk syirik, itu artinya perintah bertauhid itu artinya mencakup larangan melakukan kesyirikan. Demikian pula sebaliknya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada atau melarang kita dari berbuat syirik pada hadis ini. Ini artinya beliau memerintahkan kita dalam beribadah kepada Allah untuk benar-benar kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid ini adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan dari seorang mukmin. Masalah yang tidak bisa dipisahkan dari Islam. Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Dua hal yang bersenyawa. Tidak mungkin dipisahkan. Antara Islam dengan Tauhid. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, Apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW ini. La tushrik billahi syai'an. Itu pula yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim. Kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya ketika dia memberikan wasiat kepada anaknya Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu ada kezaliman yang amat besar. Maka dari itu merupakan kewajiban kita semuanya dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, baik dalam dunia pendidikan, di sekolah-sekolah yang memegang sekolah, sekolah Islam, ataupun di tengah masyarakat sudah seyogyanya permasalahan tauhid dan perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan untuk menyekutukan Allah ini menjadi pelajaran yang selalu kita ingatkan kepada diri kita, keluarga kita dan anak didik kita. Karena ini bekal yang dibawa oleh setiap orang yang akan menyelamatkan dirinya dari azab Allah adalah ketika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah seorang menggampangkan masalah tauhid, meremehkan masalah tauhid. Kita hanya meminta kepada Allah. Kita tidak meminta kepada selain Allah. Kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Kita tidak berharap kecuali kepada Allah. Kita tidak berharap kepada selain Allah. Harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu tentang bahaya syirik ini disebutkan oleh para ulama. Inna syirka a'zamud dunub. Bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar dari semua jenis dosa. Dosa syirik adalah dosa yang amat besar. Wa akbarul kabair. Dan dia adalah dosa-dosa besar yang paling besar. Wa huwa azlamu dhulumat dan kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling zalim. Karena ada macam-macam kezaliman. Kezaliman yang paling zalim itu adalah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Luqman mengatakan pada anaknya, "La tusyrik billah." Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Kemudian Al-Quranul Karim telah datang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam Al-Quranul Karim terdapat peringatan-peringatan kepada kaum musyrikin agar mereka meninggalkan kesyirikan mereka dan agar mereka kembali kepada tauhid untuk atau demi keselamatan mereka untuk keselamatan mereka makanya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-51 fafirru ilallah Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya berlarilah kalian kembali kepada Allah kembali kepada Allah fafirru ilallah Berlarilah. Kembalilah dengan cepat kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku kata Nabi SAW dalam ayat ini. Sesungguhnya aku yaitu Rasulullah SAW bagi kamu sekalian adalah sebagai nadhirum mubin. Pemberi peringatan yang nyata. yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, melanjutkan firman Allah Azza wajalla wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar dan janganlah kalian menjadikan bersamaan dengan menyembah Allah jangan kalian menjadikan sembahan yang lain ilahan akhar sembahan yang lain inni lakum minhu nadhirum mubin sesungguhnya aku bagi kalian adalah merupakan pemberi peringatan yang nyata maka tidak boleh seorang di samping dia beribadah pada Allah tetapi dia takut kepada jin. Dia takut pada syaitan. Di samping dia sholat lima waktu. Tapi dia siapkan sesajen. Untuk tuan tanah. Untuk tuan sawah. ya Ladangnya. Agar tidak dimakan oleh. Atau dirusak oleh. Kepercayaan-kepercayaan yang dipercaya dalam dirinya. Ini adalah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia sholat. Meskipun dia sujud pada Allah. Sampai hitam keningnya tetapi kalau dia masih menyembelih seekor ayam, menyembelih seekor kambing untuk diberikan kepada penjaga lahan sawahnya, misalnya seperti itu, maka ini adalah tidak ada gunanya sholatnya. Tidak ada gunanya ibadahnya. Karena dia melakukan kesyirikan pada Allah Ta'ala. Dia takut kepada makhluk, bukan takut pada Allah. Makanya harus kita waspadai. Perbuatan-perbuatan syirik banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Masih ada bunga-bunga kita lihat. Air bunga, air kembang yang dilemparkan di perapatan-perapatan supaya selamat dari syaitan, selamat dari gangguan. Ini bagian dari syirik. Tidak bisa dipungkiri. Syirik billah yang tidak dibenarkan. Seorang membeli mobil Dibikin acara macam-macam. Beli kendi, bunga, prong dihancurkan. well, biar selamat. Syirik billah. Seorang mukmin harus yakin pada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan. Minta perlindungan kepada Allah. Dia yang menjaga apa yang dia berikan. Jangan menggantungkan diri kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Sehingga seorang terjerumus dalam dalam kesyirikan pada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Nabi SAW menekankan di sini tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik. Kata Nabi SAW dalam wasiat beliau, wa in kutilta wa hurrikta janganlah engkau menyekutukan Allah dan sesuatu meskipun kamu dibunuh meskipun kamu harus menyerahkan nyawamu serahkan nyawamu demi akidahmu demi tauhidmu meskipun kamu dibakar dan ini telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Bahkan akhir-akhir ini. Contohnya di Syria. Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW, zaman umat-umat terdahulu. Tidak sedikit di antara orang-orang beriman yang bertauhid, mereka dibakar, mereka dibunuh, mereka diadab, tetapi mereka tetap mempertahankan akidahnya. Kisah tentang Masyitoh, tukang sisir Firaun, ya yang kemudian ketika jatuh sisir itu dia mengucapkan kalimat Allah lalu didengar oleh salah seorang dari keluarga istana, istana Firaun yang kemudian pada akhirnya dia dibakar dan diadab. Dia tetap mempertahankan akidah dan keyakinannya. Ammar bin Yasir dan istrinya Sumayyah salah seorang di atau di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka pada permulaan memeluk Islam, mereka diadab, mereka disiksa sampai dibunuh oleh orang-orang Quraisy, tetap mereka mempertahankan akidah dan keyakinannya. Ini harganya akidah. Ini nilainya akidah. Yang sekarang naudzubillah min dalik. Sebagian dari umat ini dengan gampang dan dengan mudah menjual akidahnya. Menjual agamanya. Hanya dengan harga murahan dan mobil yang diberikan, dan amplop tebal yang diberikan, dan nomor rekening yang berisi duit. Dia menjual akidahnya. Na'udzubillah min dzalik Na'udzubillah. Allahumma sallimna. Semoga Allah yang selamatkan kita. Dari para penjual akidah. Hanya karena dunia. Maka ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Harga akidah itu adalah ruh kita. Harga akidah itu adalah nyawa kita. Itu harganya. Itu nilainya. Yang paling mahal dalam diri kita. Kalaupun harus kita korbankan demi Allah, maka kita korbankan karena Allah. Kemudian dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan beribadah hanya kepada Allah semata. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah kalian kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu. Kalian tidak memiliki ilah. Kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Maka semua sembahan selain Allah adalah batil. Siapapun yang disembah. Entah itu Jibril, malaikat yang paling mulia. Atau itu Nabi yang paling mulia kalau disembah selain Allah, maka penyembahan tersebut adalah batil. Persembahan penyembahan tersebut adalah tidak benar, tidak ada haknya mereka disembah. Para malaikat tidak berhak disembah, para nabi tidak berhak disembah siapapun nabinya, entah Isa atau Musa atau yang lainnya. Bahkan Nabi SAW seandainya beliau disembah maka beliau tidak tidak berhak untuk di, disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi, yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Itu yang berhak disembah. Makanya la ilaha illallah artinya adalah tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah adalah batil, tidak benar. Oleh karena itu makna kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua hal. Dua rukun kalimat la ilaha illallah yaitu yang pertama an-nafyu. Menafikan semua sembahan selain Allah. La ilaha. Tiada sembahan yang hak. Kalau ada orang datang pada kita. Dia mengatakan Jibril boleh disembah. Kita mengatakan la ilaha hakun. Tidak ada ilah yang hak. Artinya yang berhak disembah. Kalau ada orang datang mengatakan bahwanya Isa bin Maryam boleh disembah, tidak ada ilah yang hak. Kalau ada yang datang mengatakan api itu boleh disembah, kita mengatakan la ilaha tiada sembahan yang hak. Semua kita nafikan. Sembahan-sembahan selain Allah itu harus dinafikan. Baru kita tetapkan illallah kecuali hanya Allah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan yang kurang. Terjemahan yang hak adalah La ilaha hakun illallah tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Karena sembahan selain Allah itu banyak. Ada orang yang mbak api, ada orang yang mbak sapi, ada orang yang mbak Nabi Isa, ada orang yang mbak Nabi Musa, ada orang yang mbak patung, berhala, ada yang mbak pohon. Ya, banyak sembahan selain Allah, tapi semua sembahan itu adalah batil, tidak berhak disembah. Semua itu batil. Yang hak hanya Allah Azza wa Jalla. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Luqman ayat yang ke-30 ya Allah taala berfirman dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi batil yang demikian itu karena Allah dialah sembahan yang hak. Dan semua yang disembah selain Allah laba adalah batil. Tidak berhak disembah. Tidak berhak disembah. Penyembahan yang dilakukan kepada semua itu selain Allah adalah batil. Adalah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Dan terancam oleh api. Api neraka kekal di dalamnya. Na'udzubillahimin dalik. Kemudian misi para rasul seluruhnya Ketika diutus oleh Allah SWT adalah untuk menegakkan tauhid agar hanya Allah yang disembah dan yang selainnya adalah tidak berhak untuk disembah. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah SWT berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan dengan sesuatu. Maka ini merupakan Hal yang pertama dan utama dalam ajaran agama kita Islam dan ajaran seluruh para rasul dan para nabi adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian apabila kita cermati ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang lainnya yaitu Allah taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-151 Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum." Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, yakni wahai umatku, wahai kaumku. Aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Allah atas kamu sekalian. Yang pertama yang diharamkan oleh Allah adalah syirik pada Allah. Allah tusyriku bihi syai'an. Yaitu janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah dengan dengan sesuatu. Ini wasiat yang pertama dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim untuk disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yaitu Allah mengharamkan dia disekutukan dengan sesuatu. Makanya orang yang meninggal dalam keadaan syirik dan tidak bertobat dari kesyirikannya dia akan mendapatkan azab dia tidak akan diampuni oleh Allah dan kekal di dalam neraka ini yang mengatakan Allah Al-Qur'anul Karim kitab yang tidak akan datang padanya kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya Allah taala berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu dan dia mengampuni selain dosa itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seorang sampai meninggal dia belum bertobat dari dosa syirik yang dikerjakannya. Adapun kalau dia bertobat sebelum meninggal, maka Allah zat yang maha pengampun, Allah zat yang menerima taubat hamba-hambanya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia meninggal dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam sur surga. Dia dimasukkan surga. Maka jaminan surga adalah tauhid. Itu jaminan surga. Ketika kita mengatakan tentang syirik. Apa sih syirik itu Ustadz? Syirik yang sering kita dengarkan, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Apa makna asyirku? Para ulama menyebutkan, asyirku huwa taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Itulah syirik yaitu taswiyatu menyamakan ghairillahi billah menyamakan sesuatu selain Allah disamakan dengan Allah. Itu nama syirik. Jadi menyamakan sesuatu selain Allah disamakan dengan Allah. Dalam hal apa disamakan? Fima huwa min isillah dalam hal-hal yang mana hal-hal tersebut merupakan kehususan bagi Allah Ta'ala. Ada hal-hal itu merupakan kehususan bagi Allah. Lalu orang itu mengatakan bahwa si fulan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah ini. Ini namanya syirik. Itu namanya syirik. Ini supaya kita paham apa sih makna syirik itu. Dan syirik yang dimaksud di sini ini, definisi ini adalah syirik yang besar. Karena ada syirik yang yang kecil, syirik macam-macam. Para ulama ada membagi syirik itu ada tiga macam. Syirkun akbar, syirik yang besar. Syirkun asghar, syirik yang kecil. Yang ketiga, syirkun khafiyun. Syirik yang tersembunyi. Contohnya apa Ustadz syirik tersembunyi? Ketika dia sholat sendirian, sholatnya tidak karu-karuan. Ini biasa-biasa aja. Ketika dia sholat di tengah orang banyak, wah diperbagus sholatnya. Allahu Akbar. Tapi kalau sendirian, Allahu Akbar, Itu kalau sendirian. Ya. Tapi kalau di tengah orang banyak diperbagus, diperindah, angkat tangannya Masya Allah, rukunya Masya Allah, bacaannya Masya Allah. Ini mengandung syirik yang tersembuh, tersembunyi. Ya. Makanya hati-hati. Waspada. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syirik dalam umat ini ibarat seekor semut hitam di atas batu yang yang hitam. Kadang-kadang tidak ter, tidak kelihatan. Jadi itu syirik tersembunyi. Jadi eh, sebagian ulama membagi syirik tiga. Syirik akbar, syirik yang besar, syirik kecil, syirik asgor, dan syirik khofi, syirik yang tersembunyi. Yang samar-samar. Sebagian ulama membagi dua. Syirik akbar dan syirik as asgor. Nah definisi yang saya bacakan tadi, ini definisi bagi syirik besar menyamakan selain Allah dengan Allah. Disamakan dengan Allah. Dalam hal-hal yang merupakan kehususan bagi Allah. Contoh. Yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Kata Nabi kata Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Mengungkapkan perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa idza marit maridtu fahuwa yashfin dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita kemudian mempunyai anggapan, mempunyai keyakinan bahwa orang ini bisa menyembuhkan atau dia yang menyembuhkan penyakitnya fulan ini, ini sudah terjerumus dalam syirik. Disadari atau tidak, Makanya ada ucapan-ucapan yang tidak boleh kita ucapkan. Seperti begini. Kalau bukan dokter fulan ya. Kalau bukan dokter fulan istri saya tidak bakal sembuh. Ini kalimat syirik ya. Jadi seakan-akan yang menyembuhkan itu dokter fulan itu tadi. Padahal hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dok dokter itu sebab, obat itu sebab saja. Kita diperintahkan melakukan sebab. Makanya kalau sakit boleh ke dokter. Ke dokter itu sebab. Sebab agar sembuh. Tapi hakikat yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menyembuhkan. Ya. Tetapi Allah menciptakan di bumi ini, di dalam kehidupan kita ini, Allah menciptakan sebab. Nah, Sebab itu ada dua macam. Ada sebab-sebab yang syar'i yang memang dibolehkan secara syariat. Seorang sakit boleh berobat. Datang ke orang yang memang ngerti masalah obat-obatan, ngerti akar-akar ya, atau daun-daunan sebagai obat, dia minta, "Pak, tolong Pak, saya ini sakitnya dada saya sesek. Saya minta obat dari Bapak." Diramulah oleh orang yang ahli ini. Ini dibolehkan sama agama. Dan keyakinan yang menyembuhkan adalah Allah. Orang ini hanya sekedar peranta, eh, sekedar sebab. Ya. Jadi kadang-kadang ada ucapan-ucapan kita tidak menyadarinya. Ternyata kita apa namanya terjerumus dalam kesyirikan. Ya, Naudzubillah. Seorang mempunyai anjing, penjaga kebun atau penjaga rumahnya. Kemudian ada maling. Ya, tapi maling gak masuk rumahnya karena ada anjing itu. Lalu dia mengucapkan, seandainya bukan anjing apa misalnya namanya ya Clinton misalnya anjing namanya Clinton ya kalau bukan Clinton ini si anjing ini wah aku rumahku sudah kecurian ini termasuk ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan padahal Allah yang menjaganya Allah yang memeliharanya Nah inilah yang kadang-kadang banyak di antara umat kurang paham masalah gini. Ya. Tapi mereka ucapkan tanpa menyadarinya. Maka dari itu janganlah kita ini beranggapan bahwa ada yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit yang hakiki adalah Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak. Dokter itu hanya perantara. Dalam arti sebab. Obat itu hanya sebab. Dokter karena keahliannya. Di bidangnya dia paham tentang obat-obatan. Dan dengan seizin Allah, Allah menyembuhkan seorang yang sakit itu. Makanya semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syirik adalah menyamakan selain Allah dan Allah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehususan-kehususan Allah. Ini makna dari perbuatan atau syirik. Ustaz, definisi ini dari mana Ustaz? Definisi ini dari Al-Quran. Mana dasarnya, mana dalilnya? Disebutkan dalam surat Ash-Shu'ara. Ayat yang ke-97 dan ayat yang ke-98. Allah menceritakan dalam ayat ini tentang orang-orang yang dimasukkan dalam neraka karena perbuatan syirik mereka. Mereka mengatakan, Yani yang mereka katakan kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah. Tallahi in kunna fi dhalalim mubin. Demi Allah, sungguh kami dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum rabbil alamin karena kami dahulu ketika di dunia kami mempersamakan kalian dengan Rob semesta alam. Kami samakan kalian dengan Al Allah Ta'ala. Makanya kami celaka. Jadi ini definisinya terambil dari Al-Quran. Ketika seorang menyamakan sesuatu dengan Allah Ta'ala. Dalam hal-hal yang merupakan kehususan bagi Allah. Maka ini berarti dia telah terjerumus dalam perbuatan syirik yang besar. Sebagian ulama ada yang memberikan definisi yang lain tentang syirik. Syirik itu adalah an yusyrika ma'allahi ghairahu fi haqqin min huquqihi. Seorang menyekutukan Allah dengan selain Allah dalam hal yang merupakan hak-hak Allah. Dia menyekutukan dengan sesuatu. Sujud itu haknya Allah. Bukan hak selain Allah. Kalau ada orang sujud pada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Terkecuali dia akan dibunuh. Kalau dia ada sujud pada seorang dia akan dibunuh, ya itu lain cerita, itu lain masalah. Itu karena terpak, terpaksa. Ya. Dan Allah Maha mengetahui, mengetahui kalaupun dia terpaksa sujud, tapi dia tetap yakin bahwa dia sujud kepada Allah, bukan kepada orang itu, maka insya Allah dia itu selamat. Ya. Insya Allah dia selamat. Jadi termasuk bagian dari syirik atau definisi para ulama, syirik itu artinya seorang menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah dalam hal yang dia merupakan hak Allah. Merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau kepada Muad bin Jabal, "Wala ta'uqanna walidayk." Dan janganlah sekali-kali kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malik. Meskipun kedua orang tuamu itu menyuruh kamu untuk keluar dari keluargamu. Untuk misalnya eh, kamu meninggalkan hartamu. Jangan sekali-kali kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Wasiat yang kedua ini adalah wasiat berkaitan dengan kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya, eh, kedua, eh, terhadap kedua orang tuanya, yaitu untuk berbuat baik, untuk al ihsan kepada kedua orang tua. Dan ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim Allah selalu menggandengkan antara dua hal. Perintah untuk beribadah kepada Allah, kemudian perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah selalu menyandingkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan perintah untuk berbaik berbuat baik kepada kedua orang tua. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka dan Allah dan Tuhanmu telah memutuskan memerintahkan jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali hanya kepadanya dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Karena Hak Allah itu adalah yang pertama. Kita punya kewajiban untuk melaksanakan hak Allah, yaitu beribadah menyembah hanya kepada Allah. Ini hak Allah yang wajib bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, di bawah hak Allah adalah hak manusia. Nah manusia itu bertingkat di macam-macam. Nah hak setelah hak Allah adalah hak kedua orang tua kita. Karena dengan sebab mereka dan sebab kedua orang tua itu kita lahir di muka bumi ini dan dengan kebaikan mereka ini kedua orang tua kita kita tumbuh besar sampai menjadi manusia ya yang yang ini bermanfaat berguna di masyarakat misalnya semua itu dari jasa orang orang tua kita makanya tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua tidak boleh melawan tentu semua ini dalam hal yang berkaitan dengan kebaikan tetapi kalau orang tua menyuruh kita untuk berbuat syirik pada Allah, kita dilarang oleh Allah untuk mentaati mereka. Tidak boleh menaati orang tua kita kalau mereka memerintahkan kita untuk berbuat syirik pada Allah Azza wa Kita menolak dengan cara yang ba yang baik. Kita menolak dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman. Ya wa in hadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wa in jahadaka apabila kedua orang tuamu berupaya ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun untuk kamu melakukan kesyirikan kepadaku kata Allah yang kamu tidak punya ilmu, kamu ikut-ikutan. Disuruh mengikuti mereka. Fala huma. Maka jangan kamu taat kepada keduanya. Tetapi apa kata Allah? Wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi berlaku baiklah. Bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Ketika di dunia ini. Jadi meskipun kita menolak apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita dalam hal yang merupakan kesyirikan pada Allah atau kemaksiatan pada Allah, tetapi kita tetap diperintahkan oleh Allah untuk bergaul dengan orang tua kita dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Tetap berakhlak yang mulia. Tetap kita berbuat baik pada mereka. Ini ajaran Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian larangan yang disebutkan oleh oleh Al-Quran Nabi SAW tadi, janganlah sekali-kali kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Ini juga telah disebutkan tentang dosa besar, di antara dosa-dosa besar, yaitu dari hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ma Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ma Qal beliau berkata, Ja'a Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang Arab Badui, Arab dari gurun pasir, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu berkata, "Faqal Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair?" Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar itu? Qal maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al isyraku billah. Dosa besar itu yang pertama adalah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu, syirik pada Allah. Qala thumma madza? Kemudian orang itu bertanya lagi. Lalu apa lagi dosa besar itu? Qal uququl walidain. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Dosa besar yang lain adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Qal thumma madha? Kemudian orang itu berkata, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Termasuk dosa besar. Qala al-yaminul ghumus Kata beliau, sumpah palsu. Saksi pal, palsu. Wamal yaminul gomus. Lalu orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan sumpah palsu itu?" Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqtati'u mala mri'in muslimin huwa fiha kadhibun. Sumpah palsu itu adalah atau saksi palsu itu adalah seorang mengambil hak seorang muslim dengan dia bersumpah pada al-sumpah sumpahnya palsu. Dia mengambil hak orang muslim dengan cara yang tidak benar. Dengan memutar balik fak fakta. Dan ketika memutar balik fakta itu dan sumpah dia. Demi Allah. Tanah yang sebidang ini adalah milik saya. Padahal bukan miliknya. Ini sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain, hak seorang muslim. Ini termasuk dosa, dosa termasuk dosa besar. Adapun hadis yang lain menyebutkan tentang larangan durhaka kepada orang tua, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha harrama alaikum uququl ummaha uququl ummahat. Sesungguhnya Allah haramkan pada kalian durhaka kepada para ibu. Para ulama mengatakan ketika Nabi SAW menyebut ibu di sini bukan berarti boleh durhaka kepada ayah tidak. Tetapi penyebutan ibu di sini karena ibu memiliki hak yang lebih besar dari A, dari ayah walaupun sama-sama sebetulnya. Ya, tetapi tetap didahulukan ibu. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi Sallam ya Rasulullah, ya siapakah di antara manusia yang paling pantas aku berbuat baik? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ayahmu. Nah ini menunjukkan bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi hak ibu sampai tiga kali, ini artinya mendahulukan i, ibu. Bukan berarti ayah itu tidak tidak wajib berbakti kepada ayah. Ya, tidak demikian maknanya. Maka Allah mengharamkan Allah harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu sekalian yaitu durhaka kepada para ibu kalian. Waman anwahatin dan Allah haramkan pada kamu sekalian mencegah tapi meminta. Jadi kalau untuk punya dia tidak mau dia berikan, tapi punya orang lain dia memintanya. Ya, ini makna man anwahatin. Orang yang pelit Ya, punya dia tidak mau diberikan. Tapi kalau punya orang lain dia memintanya. Ini termasuk perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah. Wa wa'dal banat dan haramkan pula yang ketiga adalah menanam mengubur hidup-hidup yaitu bayi-bayi wanita. Ini zaman jahiliyah dahulu. Ya, karena mereka merasa malu kalau punya anak perempuan, mereka dibunuh. Hukum adalah haram. Di zaman modern ini tidak hanya laki, ada perempuan yang dibunuh. Kadang-kadang laki pun dibunuh. Ketika seorang berbuat dosa, berbuat zina misalnya. Atau mungkin jarak anaknya dekat. Istrinya hamil lagi. Kemudian digugurkan. dalik. Ini termasuk pembunuhan. Ya. Pembunuhan yang dilarang oleh agama kita. Saya pernah ditelepon oleh seseorang. Kata dia, Ustadz, anak saya ini baru usia sembilan bulan. Istri saya hamil lagi. Bagaimana hukum menggugurkan yang ada di dalam perut istriku ini? Saya bertanya, kamu punya anak berapa? Kata dia dua. Dua, baik. Pertanyaan berikutnya. Apakah kamu yakin bahwa dua anakmu ini yang hidup, dia yang akan mereka akan memberi, memberi manfaat kepadamu atau mungkin bakal bayi yang akan yang ada di perut istrimu itu. Maka kemudian dia memahami apa yang saya maksudkan. Maka dengan serta merta dia kemudian mundur dari pertanyaannya. Dan sekarang anaknya sudah besar, sudah di SD kelas 3 atau kelas 4. Anaknya lucu, bagus, Masya Allah. Lah ini anak yang mau dibunuh ini. Yang mau digugurkan. Ternyata anak ini baik. Makanya kita ini jangan khawatir dengan ekonomi. Allah menciptakan bumi ini sudah ada ukurannya. Ya, Berapa kapasitas manusia yang akan ada di bumi ini? Berapa rezekinya? Semua sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jangan sok pinter kita ini. Jangan. Makanya apa dikatakan oleh orang dahulu itu benar. Anak itu membawa rejeki betul 100%. Karena ketika bayi dalam perut ibunya sudah dicatat oleh Allah dan perantaran malaikat. Dicatat empat perkara, ajalnya, yakni umurnya berapa, rezekinya, amal perbuatannya. Bayi ini celaka atau selamat atau bahagia, semua sudah dicatat oleh Allah Taala. Ya, maka dari itu jangan khawatir. Ya, dengan kita diberikan nikmat oleh Allah berupa anak, tetapi meskipun eh, kalau misalnya seorang ingin memberikan jarak, ya anak itu insya Allah masih dikategorikan hal yang dibolehkan oleh sebagian ulama. Tetapi anak sudah ada dalam perut, sudah hamil istrinya, kemudian digugurkan, ya ini hukumnya adalah haram, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Kalau ada orang pernah melakukannya segera dia bertobat pada Allah Taala, minta ampun pada Allah. Ya, karena ini hukumnya adalah haram. Jadi demikian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya bahwa durhaka kepada orang tua adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tua itu berbeda keyakinan dengan kita. Dalam hal-hal yang bermaksiat, kita tidak boleh taat pada keduanya. Tapi dalam hal pergaulan sebagai seorang manusia, apalagi ibu kita, ayah kita, kita tetap berkewajiban berbuat baik kepada mereka meskipun berlainan akidah. Sekarang kita ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua? Saya akan membawakan beberapa perkataan para ulama. Di antara yang pertama yaitu perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Uququl walidain" yang namanya durhaka itu adalah suduru ma yata'adza bihil walidu min waladihi min qaulin au fi'lin illa fi syirkin au maksiatin. Artinya yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua adalah keluarnya sesuatu dari seorang anak kepada orang tuanya. Apa sih sesuatu yang keluar dari anak itu? Baik itu ucapan maupun perbuatan ucapan atau perbuatan ini menyakiti orang tuanya. Ini artinya sudah durhaka pada orang tua. Jadi jangan dikira durhaka pada orang tua itu ya ambil batu lempar orang tuanya tidak, hanya ucapan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqul lahuma uffin wala Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, uf itu ah itu sudah merupakan perbuatan kedurhakaan. Apalagi yang lainnya, apalagi mengata-ngatai orang tuanya, ya, ya ini jelas perbuatan durha, durhaka. Jadi yang dimaksud dengan durhaka adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak baik ucapan maupun tingkah laku dari anak itu yang menyakiti orang tuanya. Kecuali dalam hal berkaitan dengan syirik dan maksiat. Ada orang tua menyuruh anaknya, "Nah, tolong bawa sesajen itu di bawah pohon itu." Orang tua anaknya, "Ndak, Bu, mau, Bu. Itu syirik, Bu, tidak mau, Bu." Ya boleh dia nolak. Ya. Orang tua saya, aduh anakku kok tidak taat sih. Padahal aku nyuruh dia. Ini boleh, tidak apa-apa. Walaupun sakit hatinya. Karena dalam perbuatan si syirik. Tidak boleh. Dia tidak boleh taat pada orang tuanya. Atau dalam hal maksiat. Dalam hal bermaksi, maksiat pada Allah. Ya, Ini juga kalau seorang anak menolak perintah orang tuanya. Karena maksiat, maka dibolehkan dia menolak. Ada seorang anak perempuan sudah balik, pakai jilbab. Jilbabnya Masya Allah. Orang tua bilang, nak kamu konda ikut zaman modern sih. Berapa sih umurmu? Kamu ini masih kecil. Walaupun sudah balik tapi masih kecil. Bukalah jilbabmu, lepas jilbabmu itu. Si anak boleh menolak, maaf ya, maaf bu. Tidak boleh bu, ini hukumnya haram, aku membuka auratku. Rambut ini aurat bagiku. Allah dan Rasulnya memerintahkan aku menutup auratku. Boleh seorang tua, eh, seorang anak dia membantah orang tuanya dalam hal maksiat kepada Allah. Itu tidak dikatakan durhaka, durhaka karena dia melakukan perintah Allah. Jadi ini salah satu makna dari ukukul walidin. Yani bersumber dari seorang anak baik itu perkataan ataupun perbuatan yang menyakiti kedua orang tuanya. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah beliau mengatakan uququl walidain durhaka kepada orang tua itu adalah mukhalafatul walidaini fima ya'murani bihi minal mubah tidak melakukan perintah kedua orang tua dalam apabila orang tua yang memerintahkan dia dalam hal yang dibolehkan dibolehkan dalam agama dia tidak mau ini sudah bagian dari ukuk Ketika disuruh oleh orang tuanya, dia tidak mau tanpa alasan. Lain halnya kalau dia punya alasan, mungkin dia ingin, mungkin takut terlambat, dia mau masuk sekolah, ya mungkin ya maaf saya tidak bisa eh, kerjakan sekarang ini karena aku harus berangkat, harus pergi. Itu lain halnya. Tapi tidak punya alasan, disuruh oleh orang tuanya dalam hal-hal yang dibolehkan oleh agama, dia tidak mau melakukannya. Ini bagian dari durha, durhaka wasuil adabi fil qawli wal fi'li kata Ibnu Jauzi Demikian pula termasuk durhaka pada orang tua yaitu su'ul adab. Jadi perbuatan adab yang kurang baik kepada orang tua baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk tingkah laku anak itu. Yang dia lakukan pada orang tuanya. berahlak tidak baik. Banyak sekarang perilaku-perilaku apalagi kita banyak umat Islam ini gurunya televisi sekarang ini. Ya syekhnya, ustadznya itu layar televisi. Ini kebanyakan kaum muslimin, tak bisa dipungkiri. Yang diajarkan itu wah gaya-gaya kurang ajar barat kepada pola-pola hidup mereka kepada kaum muslimin. Bagaimana anaknya berlagak depan orang tuanya, bertingkah depan orang tuanya tanpa mengenal adab dan akhlak. Hal nah, ini termasuk harus kita waspadai. Jangan sampai kita ini mengimpor akhlak adab yang tidak islami ya kepada anak-anak kita di layar-layar televisi, televisi itu. Kita harus waspada, hati-hati, ajarilah anak-anak kita dengan adab-adab yang islami yang betul-betul bermanfaat bagi mereka. Ustadz apa sih sanksi Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sedikit lagi. Orang durhaka kepada orang tuanya itu sanksinya bahwa durhaka kepada orang tua ini penyebab seorang mendapatkan murka Allah. Ya naudzubillah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ridho Rabbi fi ridhol walid. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Wasakhotul Rabbi fi sakhotil walid. Dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Maka seorang anak seyogyanya dia berupaya untuk mendapatkan ridho orang tuanya. Dan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh orang tuanya. Dan jangan sampai dia melakukan satu perbuatan yang mendapat murka dari orang tuanya karena ini akan juga mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Tirmidzi di dalam kitab mereka. Hadis ini hadis sahih. Yang kedua, bahwa durhaka kepada orang tua ini termasuk salah satu dari dosa-dosa yang besar. Minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ya, di antaranya hadis dari Abu dari Abdurrahman bin Abi Bakroh dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar di antara dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah, kata para sahabat, "Iya wa Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain." Syirik pada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah dosa yang paling besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang ketiga, bahwa durhaka kepada orang tua ini penyebab atau sebagai salah satu sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ada tiga golongan manusia. La yamdurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Yang mana mereka tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak. Yang pertama, al-aquli walidayh. Orang yang atau anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatu. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Gayanya, pola hidupnya, pakaiannya seperti laki-laki. Ini termasuk yang tidak akan dilihat oleh Allah SWT dari kiamat kelak. Yang ketiga, wadayus. Dayus itu seorang yang membiarkan kemaksiatan dalam rumah tangganya. Itu dayus. Seorang yang membiarkan maksiat dalam rumahnya. Anaknya tidak sholat dibiarkan. Istrinya tidak sholat dibiarkan. Tidak ditegur. Tidak diingatkan. Ya. Siapkan tempat untuk ada mungkin ada anak perempuannya, nanti ada anak laki-laki datang, biarkan mereka di ruang sendirian. Ini dayus namanya, kermo. Alhamdulillah. Tidak akan dilihat dari kiamat kelak oleh Allah SWT. Maka dari itu hati-hati. Kalau kita memfasilitasi kemaksiatan dalam rumah tangga kita. Untuk diri kita dan keluarga kita. Na'udzubillah min dalik. Padahal Allah Ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Kemudian kata Nabi SAW, la yadkhulunal jannata dan ada tiga golongan yang tidak masuk surga. Yang pertama al-aquli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua wal mudminu alal khamri, pecandu minuman keras. Yang ketiga, wal mannanu bima a'ta. Yang ketiga adalah orang yang kalau dia memberi, dia minta balasan. Jadi memberinya itu bukan karena Allah. Tapi ingin sesuatu di balik pemberiannya. Al-Mannan namanya. Atau mengundat-undat pemberiannya. Naudzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, di antara sanksi bagi orang yang durhaka kepada orang tuanya bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya Allah akan memberikan sanksi azab di dunia sebelum di akhirat. Makanya kalau kita melihat ada orang-orang anak-anak yang durhaka pada orang tua yang di dunia ini, hidupnya itu tidak bahagia. Silahkan dicermati. Kalau perlu diadakan penelitian. Orang-orang yang rumah tangganya berantakan, orang-orang yang hartanya tidak ada berkahnya, orang-orang yang macam-macam dalam kehidupan ini, coba selidiki, mungkin orang ini atau bagaimana sikapnya kepada kedua orang tuanya. Diadab di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min dalik. Makanya hati-hati. Oleh karena itu mari kita mendidik anak-anak kita untuk taat kepada kita dengan cara kita menunjukkan kepada mereka bahwa kita ini taat kepada kedua orang tua kita. Agar mereka pun taat kepada kita. Kita memberi contoh. Loh Ustaz kalau orang tua sudah meninggal. Ya kita ceritakan. Apa yang kita lakukan dulu pada orang tua kita. Kalau memang itu benar kita taat pada mereka. Jadi ini diantara atau dua wasiat yang disampaikan oleh Nabi Sallam yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Saya kira cukup ya. <laughs> Insya Allah wasiat-wasiat berikutnya saya pada targetnya tadi lima. Lima wasiat malam ini, lima wasiat berikutnya. Tapi kodar Allah lebih baik sedikit tapi matang daripada banyak tapi angin lalu. Masuk kiri keluar kanan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah SWT menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang mentauhidkannya dan menjadi kita sebagai anak-anak yang taat pada kedua orang tua kita dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita anak-anak keturunan kita yang taat kepada kedua orang tua mereka.